Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Insyaallah taala kita lanjutkan bacaan kita terhadap muqaddimah yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih. Naam barakallahu fikum. Kita masih berada pada lafaz bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita memasuki lafzul jalalah. Memasuki apa? Lafzul jalalah. Naam. lafzul jalalah Allah ini asal usulnya apa gitu loh. Nah, kok menjadi lafaz Allah itu asal usulnya apa? Kita lihat. Namun sebelumnya sekedar mengingat kembali, kemarin bismillahirrahmanirrahim ba yang ada di situ ba apa kemarin Abdurrahman? Isti'anah wa wa tabarruk. Ba lil isti'anah wa tabarruk. Itu jangan sampai terlupakan. Karena itu penting sekali suatu ketika anda jelaskan tuh paham gitu loh. Nah, karena yang namanya ilmu itu upayakan untuk belajar jangan untuk diri sendiri. Setelah untuk diri sendiri untuk orang lain. Itu harus antum latih, harus bisa. Jangan sampai antum yang penting anak aja lah. Kemudian nggak mau ngajarin yang lainnya, jangan gitu. Harus latihan, berusaha. Bisa memahamkan diri sendiri dan memahamkan orang lain. Nah, insya Allah seperti itu ya Abdullah ya. Memahamkan diri sendiri dan upayakan bisa memahamkan orang orang lain. Seperti itu harus dilatih. Dalam nah, suatu ketika misalkan tidak ada ilmunya, ya, bantu ngajarin anak-anak misalkan Bismillah. Paham ya? Karena latihan seperti itu. Karena kalau nggak dilatih, itu berat di lisan. Berat benar ya. Na'am barakallahu fikum seperti itu. Tapi kalau sudah terbiasa, antum tiba-tiba ngomong aja ringan sekali rasanya. Karena sudah apa? Terbiasa. Paham ya? Nah, seperti orang sekarang ya kalau bisa dikatakan kebiasaan mereka makan, enggak pernah tertukar yang namanya makanan itu masuk ke hidung. Memang dapat biatnya seperti itu. Dan terbiasa itu loh, ya, paham ya? Nah, barakallahu fikum. Jadi kalau Allah musta'an la khair insyaallah. Jadi perlu perjuangan dan pengorbanan serta perlu latihan. Biasakan bisa memahamkan diri sendiri, kemudian bisa memahamkan ke orang lain. Itu penting sekali itu. Ala al-mu'allifu asbahullah Allah labdul jalalah alamun 'ala dzat al-'aliyah. La yusamma bihi ghairuhu. Penting perhatikan baik-baik. Allah labdul jalalah suatu nama yang menunjukkan zat yang maha tinggi, yang tidak boleh diberi nama dengannya selain Allah swt. Jadi enggak ada yang berani menamakan atau diperbolehkan menamakan dirinya Allah gitu, enggak boleh. Yang diperbolehkan bagaimana? Ha, yang diperbolehkan disambung dengan mudhaf. Abdullah, namanya Amatullah, itu baru boleh. Tapi kalau Allah enggak boleh, kecuali hanya Allah swt. Enam. taala. Naam. Wa huwa mustaqqun minal uluhiyah, yang mana Allah itu mustaqqun ma'khudun, diambil dari lafaz al-uluhiyah. Wa asluhu dan asal usulnya ilahun. Perhatian berapa ya. Allah lafad Allah lafad tersebut aslinya adalah ilahun. Lakin hudifatil hamzah. Hamzahnya dibuang. Ilahun ada hamzah itu? Hamzahnya dibuang. Wa itu anha setelah dibuang diganti hamzahnya. Bi al diganti dengan al fasarat Allah. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang pertama. Paham ya? Jadi Allah lafad Allah aslinya apa? Ilahun. Ilahun hamzahnya dibuang. Setelah dibuang diganti al, Allah. Yang kedua, wakilah asluhu ada juga yang mengatakan al ilahu. Wa anna al mawjudatun fi bina'ihi minal asl. Bahwasanya al itu sudah ada sejak awalnya, sejak asalnya sudah ada. Paham ya? Al ilah, ada alnya enggak itu? Ada alnya. Wa hudifatil hamzah di litakhfif. Kemudian dibuang hamzahnya karena apa? Karena untuk memperingan. Dibuang hamzahnya karena untuk memperingan. Nah, jadi awal awal mulanya Asalnya pun sudah ada hamzahnya al-ilahu. Nah, kemudian dibuang hamzahnya yang pada al-ilah itu, otomatis kalau dibuang hamzahnya bacanya apa tinggal? Allah. Ya kan? Karena hudifat minan nas, sebagaimana dibuang pada lafaz an-nas. An-nasu, manusia kan? Aslinya apa? Wa asluha un al-unasu. Al-unasu itu aslinya, al-unasu. Setelah al-unasu hamzahnya dibuang, bacanya apa? an Mahum, itu contohnya saja. Wa kana hudifatil hamzah min khairin wa syarrin. Antum sering baca ini. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Itu aslinya ternyata apa? Khairun wa syarrun asluha akhyaru wa asyarru. Naam ya? Na'am barakallahu fikum akhyaru wa asyarru. Naam. Asyarru ini pun aslinya apa sebelum dipindahkan dan semisalnya aslinya apa? Na'am barakallahu fikum asrar. Ya enggak? Asrar na'am kemudian ada nakal, kemudian ada idgham. Mau salah ya? Ayo na'am barakallahu fikum. Wa makna Allah ma'khudatun minal uluhiyah. Maknanya diambil dari kata uluhiyah. Wa ya ta'abbudu bi hubbin wa ta'zim. Ini penting perhatikan baik-baik ini. Maknanya diambil dari kata al-uluhiyah yaitu at-ta'abbudu, yaitu mengibadahinya atau diibadahi hubbin wa ta'zim dengan rasa cinta dan pengagungan. Naam yuqal alaha ilaih ay nam barakallahu fikum dikatakan dengan sebuah ungkapan alaha ilaih ay nam apa itu istaqa ilaih wa habba maksudnya apa maksudnya adalah na barakallahu fikum nam sangat ingin sekali berjumpa kepadanya rindu kepadanya dan mencintainya wa anaba ilaih dan kembali kepadanya wa 'azzama dan mengagungkannya. Maksudnya ya seperti itu. Na'am barakallahu fikum. Jadi itu asal usul daripada makna Allah. Fahiya mustaqatun min al uluhiyah. Maka Allah tersebut maknanya diambil dari kata al-uluhiyah wahia al-mahabbah wa ta'zim yaitu apa al-mahabbah rasa cinta wa ta'zim yaitu pengagungan barakallahu fikum seperti itu wa alaihi fayakunu ilahun makna ma'luh maka berdasarkan penjelasan tersebut berarti ilah maknanya apa? Ma'luh, ai ma'bud. La ilaha illallah ai la ma'buda, la ma'luha. Paham ya? La ma'buda bihaqqin illallah, la ma'luha bihaqqin illallah. Nah, seperti itu. Paham insyaallah ya? Nah, barakallahu fiikum. Mahu insyaallah. Eh, jadi ilah apa makna ilah tadi? Al-ma'bud al-ma'luh, ai al-ma'bud. La ilaha ai la Buddha, Naam. Nah, kita katakan kita lihat di sini apa kata beliau? Wa hal fi'alun ta'ti bi ma'na maf'ul. Ini penting sekali juga dalam masalah pecahan-pecahan sharaf. Apakah fi'alun itu datang maknanya maf'ul? Naqul na'am. Iya. Jadi ingat, fi'alun terkadang maknanya maf'ul. Nah, Naqul na'am katanya. Iya. Misal firasyun bermakna mafrush. Apa firash? Kasur. Kasur itu atau bentangan atau enggak? Buka atau enggak? Dibuka firasun mahfrus maknanya. Fi'alun maf'ul itu maksudnya. Wa bina'un bangunan makna mabnu yang dibangun. Ada bangunan berarti dibangun bangunannya. Paham belum? Jadi fi'alun maknanya maf'ul. Contoh yang lain, ghirasun tanaman makna maghrus yang ditanam. Ya enggak? Antum lihat tanaman itu, eh? Paham ya? Itu kan ditanam. Istilahnya gitu. Jadi maknanya tanaman maknanya maghrus yang ditanam. Ini ma'ruf ya, jadi fi'alun maknanya maf'ul. Mohon insyaallah. Nah, berikutnya. Wa amar rahman adapun ar-rahman fahuwa na'tun lil jalalah. Ya kan? Bismillahirrahman. Jadi ar-rahman itu adalah sifat untuk lafzul jalalah. Fahuwa na'tun lil jalalah wa huwa aidan ismun min asma'illah ta'ala. Yang mana ar-rahman juga merupakan salah satu nama daripada nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ya dulu 'ala rahmah yang menunjukkan atas apa? rahmah. Rahmah itu kasih sayang. Wa jami'ul ladzina haddur rahmata hadduha bi athariha. Perhatikan Bapak ini. Dan seluruh orang-orang yang mendefinisikan haddun ini bukan menghukum ya. Haddun ini mendefinisikan. Maknanya wa jami'ul ladzina arrafu arrafu ta'rifan. Paham ya? Jangan sampai keliru nanti ngartikannya ya. Perhatikan baik-baik. Wa jami'ul ladzina haddur rahmata hadduha bi athariha. Dan seluruh orang-orang yang mereka mendefinisikan rahmah itu, mereka mendefinisikan dengan pengaruh yang dihasilkan dari rahmat tersebut, asar daripada rahmat tersebut. Famasalan sebagai contoh, anak arhamus saghir. Aku menyayangi anak kecil. Fama huwa makna arham? Hal huwal adfu al huwa rifqu bihi? Apa makna arham di sini? Makna di sini apakah dia adfu yaitu menyayangi, mencintai? Au rifqu bihi au huwa rifqu bihi atau Naam berlemah lembut dengannya? Al-jawab la. Jawabannya bukan. Li'annal atfa min athar rahmah. Karena yang namanya atfa mencintai itu termasuk penga, termasuk apa? sebab yang diakibatkan rahmah. Antum menyayangi orang akhirnya muncul apa? cinta. Sehingga al-atfu kecintaan itu merupakan sebab pengaruh dari rahmah, dari kasih sayang dari itu. Nah, wa kadzalika arifku bihi min athar rahmah. Demikian pula berlemah lembut dengannya juga termasuk apa? sebab yang dilahirkan dari rahmah tadi. Orang merahmati, menyayangi, paham ya? Akhirnya melahirkan apa? Kecintaan dan juga melahirkan apa? Lemah lembut dengannya. Apa maksudnya? Nah, seperti itu. Kata beliau, "Farahmatu hiya rahmah." Rahmah ya rahmah. Kasih sayang ya kasih sayang. Fala an tu'arrifaha aw tuhad aw tahuddaha bi awdaha min lafdhiha. Maka engkau tidak akan mampu mendefinisikan rahmah atau memberikan definisi pengertian rahmah dengan yang lebih jelas dari laba, daripada lafaznya itu sendiri. Jadi bagaimana kesimpulannya? Kesimpulannya rahmat itu nggak perlu didefinisikan lagi. Rahmat itu apa sih? Nggak perlu didefinisikan lagi. Rahmat ya rahmat. Paham ya? Dari rahmat itu muncullah apa? Kasih sayang. Muncullah lemah lembut. Paham ya? Nah, antum sekarang menyayangi saudara antum. Lemah lembut dengan saudara antum rahmat atau bukan? Rahmat. Nah, walaupun terjemahan bebas kasih sayang. Ya enggak? walaupun terjemahan bebasnya kesan. Kalau dalam bahasa Arab nggak perlu didefinisikan dengan definisi yang lebih jelas daripada lafadznya sendiri. Karena rahmah nama aruf rahmah. Rahmatun, kasih sayang kalau terjemahan bahasa Indonesia. Maksudnya ya, tapi muncul dari kasih sayang itu apa? Ada kecintaan, ada juga kelemah lembutan. Mafhum? Oleh karena itu Rasulullah mengatakan apa? Man la yarham saghirana wa la ya'rif haqqa kabirina falaysa minna kata Rasulullah. Barang siapa yang tidak mau menyayangi anak-anak kecil dan anak kecil tidak menghormati orang yang besar, itu maka bukan termasuk bagian dari kami kata Rasulullah. Jadi yang kecil menghormati orang yang besar, yang besar menyayangi yang kecil. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Nah, ayo. Ikhwan fi din azza wa jazakumullah, perhatikan baik-baik. Fanaqul maka kita katakan inna rahmata ma'lumatul ma'na. Rahmat itu sudah diketahui maknanya. Kita katakan rahmat sudah diketahui maknanya. Wa majhulatul kaifiyah, tapi kaifiyahnya itu tidak diketahui. Binisbatillahi azza wajalla. Dinisbahkan kepada Allah taala. Apa maksudnya? Jadi kalau rahmat itu dinisbahkan kepada Allah rahmatullah, rahmat Allah, itu kalau dinisbahkan kepada Allah taala, itu kaifiyahnya bagaimana itu kita enggak tahu. Karena sifat kan? Ya enggak? Cuman maknanya tahu enggak kita? Makna rahmat tahu enggak? Tahu, rahmat yang hakiki yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Walakinnaha ma'lumatul athar, tapi pengaruh dari rahmat tersebut diketahui enggak? Pengaruh sebab yang dihasilkan dari rahmat itu, yang dihasilkan yang dilahirkan dari rahmat dan sayang itu, tahu enggak kita? Tahu, kecintaan, lemah lembut. Orang itu kalau menyayangi, cinta dia. Dia lemah lembut dengannya. Seperti itu maksudnya. Farrahmanu ismun min asma'illahi ta'ala yadullu ala sifatir rahmah. Maka Ar-Rahman juga salah satu Nah barakallahu fikum nama daripada nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan sifat Ar-Rahmah. Menunjukkan sifat apa? Ar-Rahmah. Nah, walaupun terjemahan bebasnya kita bahasa nasanya apa zat yang Maha Pengasih. Karena dia tuh mencintai ngasih gitu loh. Paham ya? Nah, seringnya seperti itu. Kalau antum ngasih sesuatu kepada orang lain, biasanya antum cinta dengan dia. Senang gitu loh istilahnya. Nah, seperti itu. Wa amar rahim fa huwa ismun Rahmah lirahmah. Adapun rahim itu juga sama nama yang terkandung di dalamnya ar-rahmah. Cuman bedanya apa barakallahu fikum sudah kita lewati dan nah, berkali-kali nanti akan kita lewati juga. Kalau Ar-Rahmah itu umum. Dari kata Rahim, Ar-Rahim itu rahmatnya umum. Tapi kalau Ar-Rahman, rahmatnya khusus. Apa maksudnya ya? Sudah kita lewati semuanya enam. Fahali wahali halir rahimu bima'na rahman am anahu yakhtalif. Sekarang ar-rahim itu maknanya rahman atau berbeda maknanya? Mafhum pertanyaannya Abdullah. Nah, barakallahu fikum. Kalau pertanyaan sudah paham, sudah dapat setengah jawaban. Fahmus soal, nisful jawab. Paham pertanyaan setengah jawaban. Tapi kalau pertanyaan enggak paham, ya belum belum belum paham juga. Jawabannya belum tentu paham. Pertanyaannya apa? Apakah rahim itu maknanya rahman atau berbeda maknanya? Apakah ar-rahman itu ar-rahim atau ar-rahim itu ar-rahman atau ar-rahim sendiri, rahman sendiri? Paham pertanyaannya? Nah, kita lihat jawabannya. Qala ba'dul ulama berkata sebagian ulama Inna hubi makna rahman. Sesungguhnya rahim makna juga rahman. Wa ala hadza fayakunu muakkidan la kalaman mustaqillan. Berarti kalau seperti ini, lafadz ar-rahman itu sekedar menguatkan ar-rahman ar-rahim. Kan satu makna tadi. Berarti cuma penguat berarti kan ar-rahman ar-rahim penguat saja. Bukan kalam tersendiri. Walakin ba'dul ulama qal akan tetapi sebagian para ulama mereka mengatakan innal makna yakhtanifu maknanya berbeda Wala yumkin an naqul dan enggak memungkinkan kita mengatakan innahu bi ma'na rahman. Enggak mungkin kita katakan ar-rahim ar rahman. Ini pendapat ulama yang tepat yang ini. Ar-rahim sendiri, ar-rahman sendiri. Ar-rahim tayyib, rahmatnya yang wasi'ah, luas, menyeluruh. Orang kafir juga dapat, orang mukmin juga dapat. Tapi kalau ar-rahman, rahmatnya khusus. Eh, kalau rahman afan. Kalau ar-rahman rahmatnya umum, mencakup orang kafir, orang mukmin, orang Zindik pun masuk. Tapi kalau Ar-Rahim itu rahmatnya apa? Khusus untuk orang-orang yang mukminin. Mafhum insyaallah? Naam. Kita lihat liwajhain, enggak memungkinkan karena dua sisi. Anal asla fil kalam at-ta'sis la ta'qid. Ini perhatikan ini. Hukum asal suatu ucapan itu taksis, membangun ucapan yang baru. Bukan penguat. Ja'a Zaidun. Itu hukum asalnya gitu kan? Telah datang Zaid. Paham ya? Baru antum kuatkan ja'a Zaidun Zaidun telah datang Zaid, benar-benar Zaid. Wa illa hukum asalnya satu tak jaa Zaidun. Mahum Seperti itu. Yakni annahu idza qala lana syakhsun maksudnya apabila ada orang berkata kepada kita, "Inna hadil kalimata akidatun lima qabla." Sesungguhnya kata ini menguatkan terhadap kata yang sebelumnya. Fa inna naqulu lahu maka sesungguhnya kita akan katakan kepadanya innal asla annaha kalimatun mustaqillatun bahwasanya hukum asalnya Nah, lafaz tersebut, kata tersebut adalah kata yang tersendiri. Tufidu ma'nan khairal awal. Memberikan makna bukan makna yang pertama. Paham ya? Memberikan makna bukan makna yang pertama. Wa dzalika li'anna al-asla fi tawqid az-ziyadah. Ini perhatikan. Dikarenakan hukum asalnya yang namanya tauqid, penguat itu ziyadah tambahan saja. Zaidun Zaidun. Zaidun yang kedua penguat bukan? Penguat. Tauqid bukan tauqid. Mahfum salah ya? Nah, seperti itu. Kata beliau, wal aslu fil kalam ada muziyadah. Hukum asalnya yang nama ucapan itu enggak perlu tambahan lagi hukum asalnya. Antum ketika ngomong ya ya fulan ta'al. Aslinya cukup enggak aslinya hukum asalnya? Ya fulan ta'al. Wahai si fulan sinilah, kemarilah. Awal mulanya cukup enggak sekali? Cukup. Tapi kalau enggak dengar baru ada tambahan lagi. Ya fulan ta'al ta'al. Nah, ta'al yang kedua itu apa? Taukid. Apa maksudnya ya? Seperti itu. Yang kedua, Eh, tidak memungkinkan yang pertama tadi karena hukum asalnya ucapan itu adalah membangun kata yang baru, membangun atau ucapan tersebut ucapan tersendiri yang membangun, dibangun di atas ucapan-ucapan yang lain, bukan penguat itu. Yang kedua, ikhtilafu binayatil kalimah al-ula. Perbedaan bangunan kata yang pertama. Sekarang Ar-Rahman Ar-Rahim sama enggak katanya? Ar-Rahman Ar-Rahim sama enggak katanya? Sama atau beda? Beda Ar-Rahman Ar-Rahim coba. Ar-Rahman Ar-Rahim. Sama enggak bacaannya? Nah, kata beliau ikhtilafu binayatil kalimal ula. Karena bedanya bangunan kata yang pertama. Ar-Rahman beda dengan Ar-Rahim. Wa ya Ar-Rahman ala wazn fa'lan. Ar-Rahman ala wazn fa'lan. Fa'lanu. Nah, war-Rahim ala wazn fa'il. Beda enggak timbangannya sudah? Fa'lan dan fa'il beda enggak? Beda wal qaidah fil lughal arabiyyah sedangkan kaidah dalam ilmu bahasa Arab anna ikhtil anna ikhtilafal mabna ya dulu al ikhtilafil makna. Ini kaidah nih. Bagus sekali nih ya, masyaallah ada faedah di sini. An ikhtilafil mabna ya dulu al ikhtilafil makna. Bahwasannya berbeda susunan, berbeda bangunan menunjukkan berbeda pula maknanya. Paham ya? Nah, beda susunan, beda bangunan, beda pula apa? Maknanya itu kaidah yang perlu dihafal itu. Ikhtilaful mabna yadullu ala ikhtilaful makna. Beda susunan, beda bangunan, beda kata, beda kalimat menunjukkan beda pula mak maknanya. Sekarang antum lihat kucing sama jangkrik. Kucing sama jangkrik sama enggak tulisannya? Susunan bangunannya sama enggak? Beda pula malah maknanya juga beda. Kucing memiliki makna sendiri, jangkrik memiliki makna sendiri. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Hanya saja terkadang ada terkadang ada yang apa? Yang lafadznya sama cuman maknanya beda itu ada. Itu terkadang. Nah, barakallahu fikum. Sesuai dengan konteks dan siyak kalimatnya. Berikutnya, idan labudda annahu mukhtalifun fama wajhul khilaf. Kata kata beliau, jika demikian berarti harus ada perbedaan. Berarti beda mesti berbeda antara Rahman Rahim. Terus sisi perbedaannya mana? Qala ba'dul ulama berkata sebagian para ulama, "Inna Rahmana yadullu 'ala rahmatil 'amah." Sesungguhnya Ar-Rahman menunjukkan atas kasih sayang yang umum. Ini. Orang kafir dapat atau enggak? Orang kafir dapat enggak rahman rahman yang ini? Dapat orang kafir, orang fasik, orang zindik semuanya dapat mendapatkan maka sayang yang umum ini. Naam. Warrahim yadullu 'ala rahmatil khassah. Sedangkan Ar-Rahim menunjukkan rahmat yang khusus, kasih sayang yang khusus. Li'anna rahmatallahi ta'ala naw'an. Karena rahmat Allah Subhanahu wa taala terbagi menjadi dua macam atau dua jenis. Pertama, rahmatun 'amatun, rahmat yang umum, wahyali jamil khalqi, yaitu seluruh makhluk. Makhluk yang ada ini ada orang kafirnya enggak? Ada orang kafirnya enggak? Orang kafir, orang fasik, orang zindik, orang mukmin, orang muslim, umum ini. Nah, yang kedua, rahmatun khassah. Kasih sayang yang khusus, rahmat yang khusus wahyadil mukminin, yaitu untuk orang-orang mukmin. karena qala ta'ala wa kana bil mukminina rahima. Dan Allah Subhanahu wa sungguh zatnya yang Maha penyayang terhadap kaum mukminin. Jangan diartikan dahulu. Karena biasanya orang-orang ngartinya kanan dahulu. Paham ya? Nah barakallahu fikum tapi kita katakan terkadang artinya dahulu, terkadang artinya sungguh. Paham ya? Jadi sungguh Allah taala zat yang penyayang terhadap apa? Terhadap orang-orang mukminin. Wa ba'dhum qala ar-rahman yadullu ala sifat. Sebagian mereka ada yang mengatakan ar-rahman itu menunjukkan sifat. Ar-rahman itu sifat, menunjukkan sifat. Wa rahim yadullu ala fi'il. Sedangkan ar-rahim menunjukkan perbuatannya. Ar-rahman sifatnya, ar-rahim perbuatannya katanya. Fa ma'na ar-rahman yakni Berarti makna Rahman apa maknanya? Dzur rahmatil wasi'ah, zat yang memiliki rahmat yang luas. Wal murad bir rahim, sedangkan yang diinginkan dengan Ar-Rahim menurut ini ya, sedangkan yang diinginkan dengan Ar-Rahim isalur rahmah ilal marhum, menyampaikan ar-rahmah, kasih sayang kepada almarhum yang disayangi. Paham ya? Nah, barakallahu fikum yang dirahmati. Fayakun Rahman mulahadzan fihi alwasfu Berarti menjadilah Rahman itu diperhatikan di dalamnya makna wasfu. Paham ya? Ada makna sifat di situ. Warrahim mulahadatan na mulahadan al fi'il. Sedangkan ar-Rahim, nah barakallahu fikum, diperhatikan di dalamnya apa? Fi'il perbuatan. Berarti Ar-Rahman itu sifatnya, Ar-Rahim perbuatannya. Wal qaulul aqrab indi huwal qaulus tsani ini yang ana sebutkan tadi. Adapun pendapat yang lebih dekat dengan kebenaran menurutku kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ini perlu diperhatikan baik-baik ini ya. Nah, Muhammad ya, pendapat yang lebih dekat dan kebenaran menurut beliau huwal qaulus tsani, yaitu pendapat yang kedua, wa huwa annar-rahman yadullu 'ala sifat. Rahman menunjukkan sifat. Paham ya? Sifat yang bagaimana tadi? Sifat yang rahmatnya luas. ya yadullu 'ala fi'il. Sedangkan Ar-Rahim menunjukkan atas apa? Fi'il, perbuatan. Karena apa? Karena Nah barakallahu fikum ar-rahim maksudnya adalah apa? Alladzi yarham nah barakallahu fikum bil mukminin yang merahmati orang-orang mukminin. Walaupun ini perselisihan yang bisa dikatakan nah barakallahu fikum panjang lebar, namun kesimpulannya kalau antum maknakan ar-rahman durrahmatil wasi'ah misalkan, ar-rahim dzurrahmatil khassah bil mukminin enggak masalah juga. Mohon salah ya. Adapun berikutnya insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang, nah barakallahu fikum namun tak kasih satu biar sekaligus menghafalnya abda'u bilhamdi musalliyan ala Muhammadin khairin nabiyyin ursila. Itu yang disetorkan pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala. rabbil alamin.